Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiya ba'dah Ikhwani fid azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah Setorkan dulu hadisnya, tidak semuanya setoran namun beberapa orang saja yang kami tunjuk siap setoran. Hadis pertama dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah hadisnya Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Antum baca? Umar Sami'tu Rasulullah Yaqul Naam barakallahu fikum. Yang kedua, antum baca. Naam barakallahu fiikum antum. Naam barakallahu fikum. Antum baca. Antum Naam barakallahu fikum. Antum al Fattah Al-Hadis al-awwal. Amra'atin Bolak balik bolak balik terus nggak sampai sampai nanti. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin apa? Naam. Tahu? Na'am barakallahu fikum dimutkinkan itu ya. Ayo na'am. Sekarang kita lanjutkan barakallahu fikum qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala Kita masih berada di awal daripada muqaddimah asy-syarih. Bahwasannya agama Islam ini dibangun di atas empat hadis termasuk hadis yang pertama inilah tempat berputarnya agama Islam ini. Kemudian hadis yang kedua, hadis Nu'man bin Bashir, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun." Hadis yang ketiga adalah hadis Na'am barakallahu fikum izhad fid dunya atau izhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Kemudian yang keempat adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islamnya seorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala Syekh Shalal fauzan hafizallahu taala, "Hadhihi arba'atu ahadits." Ini adalah empat hadis berputarnya agama Islam ini qauluhu ittaqis syubhat hadza akhir hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ini adalah akhir hadis sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas sebutkan panjang lebarnya barakallahu fikum wa bainahuma umurun mustabihat di antara halal dan haram yang jelas tadi itu ada perkara yang samar-samar yang tidak jelas kehalalannya, tidak jelas pula keharamannya. Terus bagaimana solusi kita ketika menjumpai perkara yang samar tersebut? Solusinya yang terbaik adalah yang Rasulullah sabdakan di hadis yang setelahnya. Maksudnya sambungan daripada hadis tersebut, yaitu apa? subahat, syubhat faqad istabara'a lidinihi wa irdihi. Lidinihi wa irdihi. Maksudnya barang siapa yang menjauhkan diri berlepas diri dari perkara syubhat, sungguh dia telah mensucikan, membersihkan agama dan kehormatannya. Tapi kalau ada perkara syubhat kok dia malah terjun masuk ke dalam syubhat itu, mencoba, ha, mencicipi hati-hati. Paham ya? Karena sebaliknya Rasulullah mengatakan apa? Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karra'in yar'a haula al-hima yushriku an yarta'a fihi Artinya barang siapa yang justru dia jatuh dalam para syubhat, memasuki perkara yang samar tadi itu yang tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya, sungguh dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Bagaikan apa pengembala kambing, dipermisalkan seperti pengembala kambing yang mengembala di sekeliling pekarangan orang. Mau tidak mau nanti kalau kambingnya masuk, orangnya juga ikut masuk untuk mengeluarkan kambing tersebut. Paham ya? Lambat ataupun cepat seperti itu keadaannya. Maksudnya kalau orang kok dia itu malah justru menengok-nengok, eh, perkara syubhat kok dia malah ingin masuk, hati-hati. Dikhawatirkan dia terjatuh dalam perkara yang haram. Nah terus bagaimana kalau meragukan? Kalau meragukan tinggalkan saja, beralih kepada yang tidak meragukan. Da'ma yaribuk ilama la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu dan beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Contohnya, antum belanja atau antum di suatu ketika melakukan safar perjalanan. Kemudian ingin beli bakso di tengah jalan, maksudnya pinggir jalan ya. Ada orang yang mengatakan baksonya ini terbuat dari daging babi. Ada yang mengatakan enggak, halal kok. Ini dagingnya daging sapi. Akhirnya kan membuat antum ragu, bimbang gitu loh. Daging sapi atau daging babi ya? Ragu posisinya. Terus bagaimana solusi? Jangan malah mencicipi kalau perkara yang meragukan seperti itu tinggalkan beralih yang jelas-jelas halal daging sapi misalkan. Seperti itu ya. Hewan na'am barakallahu fikum Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Wazhad hadza min hadis izhad fima fi aidin nas. Lafaznya beda-beda ya. Na'am barakallahu fikum izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Merasa zuhudlah engkau di dunia ini merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan kepada diri kalian niscaya Allah taala akan mencintai kalian. Tidak rakus, tidak tomak dengan dunia. Dunia biarkan biarkan berlalu. Dunia biarkan berlalu. Selama kita yang kita cari adalah akhirat, pasti dunia menyertai kita. Tapi kalau kita mencari dunia, belum tentu akhirat mengikuti kita. Itu adalah kaidah yang sangat penting perlu diperhatikan. Nah, sudah kami ingatkan berkali-kali, pandanglah masa depan kita dengan kacamata apa? Akhirat. Jangan memandang masa depan kita dengan kacamata dunia. Kalau kita pandang masa depan kita dengan kata kacamata dunia nggak ada habisnya. Masih mencari gelar ini, gelar itu, titel ini, titel itu. Paham ya? Dan itu kita saksikan banyak yang terjadi. Tapi kalau kita mandang masa depan kita dengan pandangan kata mata akhirat, ya udah surga itulah masa depan kita. Surga itulah masa depan kita. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu, hadis yang berikutnya yang termasuk perputaran agama Islam ini adalah izhad fi ma'indannas nas, yuhibbakan nas merasa zuhudlah engkau. Jangan suka minta-minta. Jangan suka ngemis yang ada di hadapan manusia. Niscaya apa? Niscaya manusia itu akan mencintaimu. Naam. Tapi kalau antum suka minta-minta, eh, suka minta kepada orang, minta dikit dong, minta jajannya, itu hati-hati. Itu kalau udah terbiasa nanti kalau besar itu yang diminta bukan jajannya, minta uang. Paham ya? Walaupun tidak secara langsung dengan proposal Hati-hati itu ya. Naam barakallahu fikum hati-hati. Karena kalau orang sudah terlanjur suka minta-minta, enggak punya malu lagi. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Kenapa kok hati-hati? Karena kalau kita tidak merasa zuhud dengan apa yang ada di hadapan manusia, manusia enggak suka sama kita. Orang itu senang dan kita kalau kita itu justru apa? Memberi. Paham ya? Tapi kalau kita minta-minta, secara dohirnya orang merasa risih. Orang itu suka minta-minta ya? Bayangkan. Oleh karena itu hati-hati ya Anak-anak ditanamkan, tancapkan kepada benak-benak mereka, jangan suka minta-minta. Kalau misalkan jajan ya jajan punya sendiri ya, dimakan. Kalau ngasih ngasih, selesai. Tapi kalau dia nggak lagi nggak ada uang, lagi nggak ada jajan misalkan ada saudaranya temannya jajan, kita misalkan kepengen ya paling paling menghindar kalau nggak dikasih. Paham ya? Jangan minta dikit dong. Itu dihindari para kalafikum kebiasaan yang jelek. Paham ya? Walaupun dalam masalah seperti itu pun dilarang minta-minta. Hati-hati ya. Nah, biasakan kalau bisa memberi, jangan minta. Kalau seandainya merasa tertarik dan kepengen dengan badan saudaranya tadi dan kita nggak ditawari juga, menghindar. Menghindar. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Jangan dibiasakan minta-minta ya. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Wada' ma laysa ya'nik. Kemudian hadis berikutnya adalah apa? Dan tinggalkanlah perkara yang tidak bermanfaat kepadamu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW sendiri mengarahkan kepada kita semuanya agar kita semangat di dalam perkara yang bermanfaat untuk kita. Perkara yang tidak bermanfaat tinggalkan. Jangan bermudah-mudahan terjun dalam perkara-perkara yang justru menyibukkan diri kita. Enam, menyibukkan diri kita, membuang-buang waktu kita, menghambur-hamburkan waktu kita jangan. Contohnya apa? Mainan game. Paham ya? Lagi futur, nggak semangat belajar, nggak semangat murojaah, di pojokan mainin game, jangan. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, lebih baiknya kalau kita digunakan menggunakan pada waktu yang tepat dan waktu yang semaksimal mungkin, menggunakan waktunya pada perkara yang baik. Karena waktu itu bagaikan apa sih? Al waktu kasaif ilam tahu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak menggunakan waktu tersebut, justru akan menebas dirimu. Hati-hati. Karena ahlul ilm dan juga para talabatul ilm waktu itu bukan uang, waktu adalah apa? Ilmu. Waktu adalah ilmu. Nah, adapun sahib dunia, pencari dunia, waktu adalah uang. Hati-hati ya. Sekarang timbangannya sudah lain. Ketika mencari ilmu, waktu adalah ilmu. Jadi sedikit waktu bisa dimanfaatkan untuk murajaah Al-Qur'an, murajaah hadis, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, memahami pelajaran yang sudah lewat, menyalin pelajaran penting sekali barakallahu fikum, berharga sekali. Naam, Allah musta'an. Yang jelas upayakan kita semuanya termasuk orang-orang yang mampu dan bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Naam. Rasulullah mengatakan apa? Eh, Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Semangatlah engkau terhadap perkara yang bermanfaat untuk dirimu. Adapun perkara yang tidak bermanfaat, perkara yang tidak berfaedah tinggalkan. Min hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni termasuk bagusnya Islamnya seorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kemudian wa'malan biniyatin. Nah, maksudnya ini menjelaskan mengenai apa? Mengenai pantun puisi kemarin itu ya, bahwasanya perputaran agama Islam ini berputar di atas empat hadis. Pertama, innamal a'malu binniyat, kedua innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, ketiga izhad fi ma'indan nas, yang keempat adalah apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Maksudnya kata beliau, wa malan bi niyatin akhdan min hadzal hadis. Ini diambil dari hadis yang pertama ini. Hadisnya Umar Khattab radhiyallahu anhu Abu Hafsin yang mana beliau digelari dengan Umar Khattab gelarnya apa? Apa? Pesanan Al-Faruq, jangan lupa. Umar Khattab gelarnya Al-Faruq li'anna Allah azza wa jalla farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Karena Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara al-haq dan al-batil dengan sebab Umar Khattab. Ketegasannya, kecemburuannya terhadap agama Islam dan anda saksikan bagaimana di dalam hadis mengenai keberanian Umar Khattab. Kisah yang kemarin sudah kita ambil ya enggak? Ketika Khuwaisilah lancang mulutnya, apa? Saking cemburunya Umar Khattab, "Ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini." Semangatnya di dalam menegakkan agama Islam, semangat di dalam membela agama Islam. Kita lihat, innamal a'malu binniyat. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, innama adatu hasrin tusbitul hukma lima ba'daha wa tanfihi amma qablaha. Ini ilmu berkaitan masalah nahwu. Yang belum paham tidak masalah, yang sudah paham walhamdulillah. Nanti yang belum paham menyusul karena ilmu nahwu itu ya kalau yang belum pernah belajar sulit. Kita lihat Innama kan innamal a'malu niat adalah lafaz innama. Innama itu adalah adatu hasrin, alat yang digunakan untuk membatasi. Jadi seakan-akan dibatasi bahwasannya benar-benar amalan itu tergantung dengan niatnya gitu loh. Paham ya? Tidak ada amalan yang tanpa niat istilahnya. Kalau mau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat. ada tuh hasrin, alat yang digunakan untuk membatasi. Tusbitul hukma lima ba'daha. Fungsinya menetapkan hukum terhadap apa yang setelahnya setelah inama tersebut wa tanfihi amma qablaha dan meniadakan hukum untuk yang setelahnya yang sebelumnya jadi hukum sebelumnya ditiadakan maksudnya tidak ada satu amalan pun tanpa adanya niat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala antum salat puasa wudu enggak ada niat sama sekali diterima enggak kira-kira diterima enggak kira-kira enggak diterima niat itu timbangannya kalau niatnya baik baru diterima dibalas dengan kebaikan juga. Kalau niatnya jelek, niatnya ria, niatnya tidak ikhlas, ya ditolak, enggak diterima. Kan gitu. Kita lihat. Kama fi qouli ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin." Hanya saja sesungguhnya sedekah-sedekah itu diperuntukkan untuk orang-orang fuqara wal masakin. Di sini ada tul hasr. Nah, barakallahu fikum adatul hasr innamas kita lihat fahiyah min adawatil hasri yang mana in nama termasuk adawatil hasri. Termasuk apa? alat yang digunakan untuk membatasi. Terkadang juga bentuknya lain lagi. Memberikan faedah hasr pembatasan itu bentuknya lain. Terkadang mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan itu juga memberikan faedah hasr. Seperti apa? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu." Iyyaka na'budu ini aslinya na'buduka kalau susunan aslinya dalam ilmu nahwu ya, fi'il, fa'il, maf'ul bih gitu. Yang paham alhamdulillah, yang belum paham dengarkan saja. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Na'buduka. Tapi kalau na'buduka apa artinya? Kami menyembahmu. Bisa jadi menyembah yang lainnya. Benar enggak? Benar enggak? Ewa. Tapi kalau kita balik maf'ulnya diawalkan, iya karena budu artinya lain. Hanya kepadamulah kami menyembah. Berarti membatasi enggak? membatasi, tidak nyembah yang lainnya. Paham? Contoh yang lain. Sebe sebenarnya jar majrur bismillah itu diakhirkan aslinya. Tapi antum kalau makan, minum, makan dulu, minum dulu baru bismillah atau bismillah dulu baru minum? Bismillah dulu baru minum atau makan dulu? Eh, bismillah dulu ya, bismillah baru minum. Bismillah baru makan. Apa tujuannya? Hasr. Maksudnya kami tidak makan dan tidak minum kecuali dengan menyebut nama Allah. Maknanya gitu maknanya. Oleh karena itu diawalkan. Apa maksudnya ya? Aslinya jar majrur diakhirkan marartu bi Zaidin. Enggak ada bi Zaidin marartu aslinya ya. Aslinya. Tapi ketika diawalkan memberikan faedah apa tadi? Hasr pembatasan. Ini sekedar cuplikan yang paham alhamdulillah yang belum paham tidak masalah nanti menyusul. Nah, kita lihat di sini. Fahiyya min adawatil hasri wal hasru ma'nahu. Hasr itu pembatasan maknanya apa sih? Isbatul hukmi lima ba'daha menetapkan hukum untuk yang setelahnya wa nafyuhu amma qablaha dan meniadakan hukum dari yang sebelumnya. Nanti dengan contoh akan lebih jelas dan dengan penjelasan. Wa qawluhu innamal a'malu ay maksudnya perhatikan baik-baik innamal a'malu ay i'tibarul a'mali 'indallahi jalla wa 'ala niat maksudnya dianggapnya amalan-amalan itu nanti di hadapan Allah taala dengan niatnya. Paham ya? Dengan niatnya. Antum salat akan dianggap dengan apa? niatnya. Antum puasa, antum zakat, antum sedekah dianggap di hadapan Allah Taala dengan apa? niatnya. Nah, oleh karena itu nanti akan kita lewati yang berikutnya bahwasanya masing-masing hamba akan dibalasi tergantung dengan niatnya. Kita lihat. Innamal a'malu ay i'tibarul a'mal 'indallahi jalla wa 'ala binniyat. Dianggapnya amalan-amalan di sisi Allah taala dengan niat ai bimaqasidi ashabiha dengan tujuan dan niat pelakunya. Paham ya? Ingat baik-baik ya, antum berjalan kaki dari rumah menuju masjid. Nah, kalau enggak meniatkan untuk ibadah ya tidak dapat pahala. Karena memang tabiat dan juga serta hukumnya mubah asalnya jalan kaki. Tapi kalau antum jalan kaki atau meniatkan untuk ibadah, mendatangi salat jamaah berpahala enggak? Berpahala enggak? Tergantung dengan niat dan tujuannya masuk dalam kaidah fikih yang kubro yang sudah kami sebutkan. Apa kaidahnya? Esan mana apa kaidah Esan? Kaidah fikih yang kubro mengenai ini bahwasanya ketika orang berjalan kaki hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau dia berjalan kaki untuk menuju masjid sholat jamaah, paham ya? Meniatkan ibadah jadi dapat pahala. Paham ya? Apa kaidahnya? Nah, perhatikan al-umur bima qasidiha. Kan ada apa? Ada berapa kaidah kemarin? Lima kaidah kubro, lima kaidah besar dalam masalah fikih. Di antaranya al-umur bima qasidiha. Semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Antum datang ke masjid, paham ya? Tergantung niat dan tujuannya. Antum berjalan kaki, tergantung niat dan tujuannya. Antum bangun malam, paham ya? Tidur awal untuk bangun malam, tergantung niat dan tujuannya apa maksudnya ya? Antum mencari ilmu tergantung niat dan tujuannya. Kalau antum mencari ilmu agar wah aku mencari ilmu biar digelari dengan ustaz, biar dapat gelar syekh misalkan, biar ya, biar terkenal misalkan. Niatnya keliru nggak? Keliru. Benahi niatnya. Niat pertama kali kita di dalam mencari ilmu adalah apa? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa ghairihi. Itu yang baik-baik ya. Tujuan pertama kali dalam mencari ilmu sebagaimana ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih dengan semakna beliau mengatakan al ilmu layak ya'dilu syai'. Ilmu itu tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Liman sahat tuh Bagi orang yang benar niatnya, niat dalam mencari ilmu. Kemudian ada yang bertanya, "Ya abu Abdullah, kaifa tasihun niat Wahai Abu Abdullah, Imam bagaimana niat itu dianggap benar dalam mencari ilmu? Apa kata beliau? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan menghilangkan kebodohan dari diri sendiri baru orang lain. Paham ya? Pertama kali menghilangkan kebodohan dari sendi diri sendiri baru orang lain. Itu niat yang benar di dalam mencari ilmu. Dalilnya mana? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Siapa pertama kali? Diri kita dulu, baru orang lain. Itu tujuan di dalam mencari ilmu. Jangan tujuannya untuk mencari gelar, titel, dukungan, biar terkenal, biar masyhur. Jangan. Itu semuanya niat-niat yang tidak benar. Nah, barakallahu fikum itu semuanya niat-niat yang tidak benar. Jadi tujuan dalam mencari ilmu apa tujuan tadi? Naam, mengangkat kebodohan dari diri sendiri sebelum orang lain. Maksudnya ya, itu tujuannya paling tepat. Jadi upayakan kita semuanya meluruskan niat-niat kita karena apa? Amalan tergantung dengan niatnya. Kita lihat. Wan niyatu jam'un niyatin. Niyatun itu jamak dari niat, jamak muannats salim. Jamak apa? Jamak muannats salim. Jadi niat itu jamak dari niyah. Naam. Wahiyal qasdu fil qalb, tujuan yang ada dalam hati. Namanya niat seperti itu. Antum ketika baca bismillah, membawa gelas ada isi airnya, niat antum mau ngapain? Minum biasanya gitu kan? Enggak mungkin bismillah dilemparkan itu. Paham ya? Niatnya udah lain kalau gitu. Antum ketika ada gelas, ada airnya, sudah disiapkan gini antum bismillah. Ya mau minum niatnya, di dalam hati niatnya. Paham ya? Oleh karena itu kaidahnya apa kemarin? Masalah niat dan zikir kaidahnya apa? Apa kaidahnya tuh? Bahasa Arabnya? Antum? Naam masan, an-niyatu mahalluha fil qalb. Ya hafal ya. Wa dzikru mahalluhu fil lisan. Niat itu tempatnya di dalam hati. Nah, niat itu tempatnya di mana Abdurrahman? Niat tempatnya di mana? Di hati. Zikir tempatnya di mana? Zikir. Zikir tempatnya di mana? Lisan. Paham ya? Ingat-ingat itu ya, itu kaidah penting itu. Naam an-niyyah mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil fil lisan. Itu kaidah penting untuk kita bisa memahaminya. Oleh karena itu kalau orang cuma sholat kok menggunakan niat kok bacaannya enggak dibaca, mulai dari takbiratul ihram sampai salam kok mulutnya diam saja, kelihatannya khusyuk, nunduk aja. Paham ya? Itu gimana? Salatnya terima enggak? Tidak diterima. Paham ya? Tidak terima kenapa? Karena zikir dalam masalah sholat itu dia harus dilafatkan. Rasulullah ada suatu ketika ketika sholat nampak bacaan beliau dengan tergeraknya apa? Lehya atau jenggotnya. Paham ya? Jadi walaupun banyak pikiran, banyak hutang, bismillah. sholatnya tetap dibaca. Paham ya? Dibaca ya. Na'am barakallahu fikum apalagi tidak baca surat Al-Fatihah. Hancur sudah. Paham ya? Rukun. Rukun itu apa? Jani syai' al akwa Rukun atau rukun antum? Rukun itu pengertiannya adalah janibus syai' al-aqwa. Bagian sesuatu yang paling kuat pondasi istilahnya gitu. Rukun. Paham ya? Bahasa Arabnya janibus syai' al-aqwa. Apa? Janibus syai' al-aqwa. Nah, itu dihafalkan ya. Rukun itu janibus syai' al-aqwa. pun untuk membedakan antara rukun dan syarat sangat mudah sekali. Rukun itu masuk dalam bagian amalan. Syarat di luar amalan. Wudu syarat atau rukun? Syarat karena tidak masuk dalam sholat di luar sholat Surat Al-Fatihah rukun atau syarat? Rukun karena di dalam sholat Paham ya? Jadi untuk memahaminya terkadang seperti itu dengan nah barakallahu fikum dijelaskan maksudnya rukun masuk dalam rangkaian amalan, syarat di luar amalan. Paham ya? Istiqbalul kiblah menghadap kiblat termasuk rukun atau syarat? Syarat karena di luar sholat maksudnya ya? Naam. Seperti itu perlu diperhatikan ya. Antum ketika nah kalau fikum eh, mengangkat tangan Allahu Akbar, yang rukun itu mengangkat tangannya atau takbiratul ihramnya? Apanya antum? Eh? Apanya? Takbiratul ihramnya kalau antum enggak takbir sama sekali, sah enggak salatnya? Hati-hati, jangan keliru ya. Antum sebut. Wah, tinggi. Diam aja tapi. Hati-hati ya. Asalkan misalkan atau ngangkat Allah Allahu Akbar. Sudah sah. Rukunnya terpenuhi. Tapi kalau teman semata-mata itu misalkan contoh-contoh aja aja ya. Seperti itu perlu diperhatikan karena rukun sama syarat itu beda. Mahum salah, Ah Yusuf, mahum? Ya, Jadi rukun itu di dalam amalan, syarat di luar amalan. Rukun itu pengertiannya apa tadi? Janibus syai' al akwa bagian sesuatu yang paling kuat itu namanya rukun. Maafkan salah ya? Naam. Wudu tadi rukun atau syarat ahad dan fatah? Wudu rukun atau syarat? Masya Allah. Berarti antum sholat ambil wudu. Allah mustahil perhatikan. Rukun itu di dalam amalan. Syarat di luar amalan. Antum wudu, wudunya di dalam sholat atau sebelum sholat Berarti rukun atau syarat? Syarat. Jangan campur campur ya. Surat Al-Fatihah, baca Al-Fatihah rukun atau syarat? Rukun karena di dalam di dalam salatnya. Mohon salat ya. Eh, nah, kita lanjutkan. Sekedar selingan aja biar tambah semangat. Nah, kita lihat sini. Falaisatul ibrah bi suratil amal. Jadi yang jadikan patokan itu bukan semata-mata bentuk amalannya, tapi wa innamal ibratu bi niyatil amil. Tapi yang jadikan yang jadikan sudut pandang atau yang jadikan pelajaran patokan itu adalah niat yang mengamalkan. Sekarang si A sama si B sama-sama sholat dua rakaat, paham ya? Sama-sama sholat dua dua rakaat. Sholatnya juga sama-sama tenang, sama-sama khusyuk, sama-sama tumakninah. Tapi yang satunya sholatnya karena biar dilihat oleh manusia, yang satunya karena Allah. Kira-kira beda nggak hasilnya nanti? Beda. Tergantung dengan niatnya. Tergantung dengan niatnya. Jangan sampai keliru ya. Rukun sama syarat beda. Kita lihat di sini. Fa in kana qasduhu wajhallahi sara amaluhu lillah wa in kana qasduhu li ghairillah sara amaluhu li ghairillah. Artinya maka jika tujuan amalan tersebut karena wajah Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala ganjaran dari Allah, maka menjadilah amalannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana qastuhu li tapi kalau tujuan amalannya untuk selain Allah taala, sara amaluhu li Amalannya pun untuk selain Allah taala tidak diterima. Misalkan ada orang nyumbang 500 rupiah saja, nggak usah banyak-banyak. 500 rupiah. Nyumbang ngasih infak sedekah misalkan, tapi ikhlas karena mengharapkan dari Allah taala. Besar nggak nilainya? Besar. Tapi yang satunya bukan 500 rupiah, 5M Paham ya? Afan ya. Kadang kan nggak pakai ungkapan seperti ini biar ringkas saja ya. Kalau disebutkan miliaran panjang, 5M gitu ya. Tapi niatnya agar dilihat manusia, dipuji manusia. Hancur nggak? Hancur. Paham ya? Tergantung dengan apa? Niatnya. Jadi perlu diperhatikan itu ya. Perlu diperhatikan. Naam. Kita lihat di sini. Hadza ma yadullu alaihi hadis. Inilah yang ditunjukkan oleh hadis. Wa huwa min jawami'il kalim yang mana ini termasuk na'am ucapan-ucapan yang mencakup Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Perhatikan, maka ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya, ai bihasabi maqasidi ashabiha. Tergantung dengan tujuan-tujuan pelakunya wa tawajjuhatihim dan juga tujuan-tujuan pelakunya. Tujuannya apa gitu loh? Nah, tujuannya apa dia beramal? Fayan bakhilil muslim an yukhlisa niyyatahu lillah fi amalin ya'maluhu minal a'malis salihah. Maka selayaknya sepantasnya seorang muslim untuk mengikhlaskan niatnya, memurnikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Na barakallahu fikum, karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena yang lainnya. Di dalam seluruh amalan yang dia lakukan berupa amalan-amalan salihah. Perhatikan, na barakallahu fikum. Jadi upayakan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena yang lainnya. Naam. Fal muradu bil a'mali huna ibadat. Yang diinginkan dengan amalan sini amalan ibadah. Karena nanti beda amalan ibadah dengan ada. Ada yang namanya ibadah, ada yang namanya ada. Ada itu tradisi, adat istiadat kebiasaan. Dengan ibadah itu lain nanti. Antum makan, minum, tidur itu secara dohirnya ibadah atau kebiasaan? Kebiasaan. Itu enggak dapat pahala awal mulanya. Tapi kalau antum niatkan ibadah dapat pahala. Amat maksudnya ini ya? Jadi yang di sini yang disebutkan maksudnya innamal a'malu niat kata beliau al murad bil a'mal huna ibadat. Penting sekali ini. Yang diinginkan dengan amalan-amalan sini adalah ibadah-ibadah. Maksudnya hanya saja semua ibadah-ibadah itu harus disertai dengan niat. Paham belum? Berarti kalau ada bagaimana ada tradisi, adat, kebiasaan tidur, makan, minum, itu hukum asalnya nggak dapat pahala antum antum, antum lakukan. Kecuali kalau diniatkan untuk ibadah barulah muncul dapat pahala karena niat juga. Karena niat juga. Mafhum salam Naam. Jadi ini yang dimaksud dengan amalan ini apa? Ibadah. Enggak semua amalan, tapi amalan-amalan ibadah itu harus diiringi dengan niat. Loh, amalan adat bagaimana? Amalan adat kalau ingin dapat pahala diniatkan juga untuk ibadah. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Ada orang berpuasa, dia pagi harinya tidur. Siang tidur juga. Sore tidur juga. tanya, Menjelang buka baru bangun misalkan. Tidurnya tadi itu ibadah bukan kira-kira? Eh? Kalau diniatkan ibadah, biar nanti malam sholat tarawihnya nggak ngantuk. Allah <laughs> Gimana? Ibadah bukan? Bisa jadi nggak itu? Bisa jadi tapi jangan berlebihan. Karena hadis yang disebut sebut para ulama, ulama itu anak-anak kecil ya, atau para-para orang-orang yang suka memalsukan hadis, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidurnya orang puasa apa? Ibadah. Jadi orang puasa tidur, buka baru bangun itu ibadah katanya. Salat duhur terjang, salat asar terjang, salat maghrib baru bangun. Yang mana ibadahnya? Allah musta'an ibadah yang salat tadi terjang. Paham ya? Hati-hati ya. Jadi jangan sampai keliru ya. Jangan sampai keliru. Nah, contoh yang lain biar antum tambah paham lagi. Antum tidur awal. Nah, tujuannya biar nanti bisa bangun malam. Tidurnya itu sendiri awal mulanya enggak dapat pahala. Tapi karena niat antum yang bagus untuk biar besok bisa bangun malam, melakukan sholat malam, ibadah enggak tadi Ibadah, dapat pahala. Tergantung dengan niatnya. Seperti itu. Kita lihat di sini. Nah, kata beliau di sini Amal amal a'malu dunyawiyah adapun amalan-amalan dunia, perhatikan baik-baik amalan-amalan dunia, fahadhihi la tahtaju ila niyatin. Kalau amalan-amalan dunia enggak butuh niat. Enggak butuh niat aslinya. Misal seperti an yakula aw yashraba aw yalbasa thiyabahu aw yarkaba sayyaratahu. Perhatikan contohnya seperti makan atau minum atau memakai pakaian atau naik mobilnya hadhilah la tahtaju ila niyyah. Semuanya enggak butuh niat. Antum makan enggak butuh niat. Nawaitu an akula, enggak perlu. Paham ya? Antum istilahnya apa barakallahu fi secara tidak langsung spontan, tabiat manusia lapar ya makan gitu loh. Paham ya? Enggak perlu diam belum meniatkan. Paham ya? Nah, dalam artian ini memang secara tidak langsung tabiat dan duniawiyah. Nah, kita lihat Hati la tahtaju niat. Seperti ini enggak butuh niat. Wa innamal maksudu bil a'mal a'malu ta'at. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Hadis yang pertama hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mal a'malu niat. ay innamal ibadatu niat. Lalu ya? A'mal maksudnya ibadah. Hanya saja ibadah-ibadah itu amalan ketaatan butuh dengan apa? Niat. Itu maksudnya. Adapun amalan-amalan dunia, makan, minum, pakai pakaian itu aslinya enggak butuh niat. Paham ya? Cuman kalau diniatkan untuk ibadah dapat pahala. Al-umur bima qasidiha. Ingat-ingat kaidahnya ya, al-umur bima qasidiha. Semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Fahiyal lati la budda an tuassasa 'ala niyatin. Maka dia itu amalan ketaatan itulah amalan yang harus dibangun di atas niat. Naam. Umma qala sallallahu alaihi wasallam innam wa innama likulli imrin ma nawa. Perhatikan setelah kita sebutkan innamal a'malu binniyat dan sudah kami jelaskan bahwasanya amal yang diinginkan di sini adalah apa? Ibadah. Sesungguhnya semua ibadah harus disertai dengan niat. Setelah itu barulah beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa innama likulli imrin ma nawa. Yang pertama timbangan timbangan apa? Timbangan niat, timbangan hati. Yang kedua timbangan hasil yang diperoleh karena niat tadi itu. Wa inna malikul imri'in manawa dan hanya saja setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Seperti itu. Kalau niatnya baik, hasilnya baik. Niatnya jelek, hasilnya jelek. Seperti itu. Tapi kalau yang pertama, innamal a'malu niat timbangan hati. Sesungguhnya semua amalan ketaatan tergantung dengan niatnya. Hasilnya mana hasilnya? Hasil yang diperoleh oleh orang yang mengamalkan tadi tergantung dengan apa yang dia niatkan. Apa maksudnya ya? Nah, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, dapatnya baik. Jika amalan jelek, dapatnya pun juga jelek. Karena ini eh, barakallahu fikum pembahasannya agak panjang untuk mengenai jumlah pertama, jumlah kedua, apakah jumlah enam tersendiri ataukah jumlah untuk menguatkan yang pertama malikul limrin manawa ataukah tidak tentunya kita bahas pada pertemuan yang akan datang yang jelas kita sudah mengambil faedah bahwasanya diinginkan dengan amalan-amalan yang butuh niat adalah amalan-amalan yang butuh niat yang diinginkan dengan amalan adalah apa? Innamal a'malu niat Hanya saja seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Amalan di sini yang diinginkan apa? Bukan itu caranya ya. Amalan di sini yang diinginkan apa? Ibadah. Dan keliru. Yang diinginkan dan amalan sini adalah ibadah. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Bukan amalan-amalan duniawiyah sehingga apa? Kalau cuman misalkan makan, tidur, minum itu aslinya nggak butuh niat. Tapi kalau antum niatkan ibadah jadi ibadah gitu loh. Apa maksudnya ya? Naam. Barakallahu wa hafizakumullah. Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah innahu waliyudzalik wal qadir alaih walhamdulillahirabbil alamin.